بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب إخواني في الله Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang aqsamul kalam. Pengarang mengatakan dengan wa aqsamuhu yang dimaksud dengan aksam di sini apa? Indak ya Furqan. Bagian ah. bagian yang menyusun kalam, bukan jenis-jenis yang dimaksud, tapi yang dimaksud dengan aksamuhu yakni ajza'uhu. Tayyib, adapun kalau kita ingin menggunakan aksam yang bermakna bagian, maka yang benar dalam masalah ini adalah aqsamul kalimah jenis-jenis kalimah atau jenis-jenis kata dalam bahasa kita. Nah, kata dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Entang ya apa Ja'far? Ada tiga, apa saja? Isim, fi'il, dan huruf Apa yang dimaksud dengan isim Hussein? kata benda. Tayyib secara ringkasnya adalah kata benda. Adapun secara istilah nahwu indak ya Abu Ubay Tayyib suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Ini makna dari isim secara istilah nahwu. Adapun Kata yang kedua yaitu fi'il apa makna fi'il? Ahmad kata yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya dan berhubungan dengan zaman atau dengan waktu. Nah, dari hubungan makna kata ini dengan waktu, fi'il terbagi menjadi berapa? Abu Abdurrahman? terbagi menjadi tiga yaitu fi'il madhi, mudhari' dan amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Apa surah? Kata benda yang menunjukkan makna lampau. Makna lampau yang dimaksud ini apa? Nah, perbuatan yang telah terjadi sebelum waktu pengucapan. Walaupun bedanya cuma dua menit, tiga menit. Tapi kalau sudah terjadi sebelum waktu pengucapan, ini sudah masuk pada masa lampau menurut istilah nahwu atau yang disebut dengan zaman apa? Zaman maldi. Fi'il jenis yang kedua yaitu apa? Apa marzukoh? Fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Kata kerja menunjukkan sedang terjadi atau atau akan terjadi. Baik. Makna sedang atau zaman atau waktu yang menunjukkan sedang ini disebut waktu apa? Apa Mujahid? Yang menunjukkan makna sedang ini waktu apa namanya? Zaman hal tayyib. Yakni waktu di mana waktu tersebut bersamaan dengan waktu pengucapan. Tayyib. Waktu yang menunjukkan makna akan terjadi ini apa Sofian Mustaqbal Maksudnya Waktu ini kapan? Yaitu setelah waktu pembicaraan Tayyib. Kemudian Fi'il jenis yang ketiga yaitu fi'il apa? Apa jawaban? Fi'il Amar. Tayyib. Apa maknanya? Ha. Ajabta wa akhtata. Ha. عندك يا ya Hamzah. yaitu ya, suatu fiil yang menunjukkan apa permintaan agar suatu pekerjaan itu dilakukan pada waktu yang akan datang. Baik. Jadi meminta. Ini fi'il amr. Ya meminta untuk dilakukan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang. Misalnya kata uktub, apa makna uktub? Uktub Abdullah tulislah. Berarti ketika seorang mengatakan oktob, yang diperintah sudah menulis belum? Belum sedang diinginkan untuk menulis agar engkau ini menulis. Ini makna asal ikhwanifillah. makna asal dari fi'il amar adalah menginginkan suatu kejadian agar dilakukan ya dan saat pengucapan kejadian tersebut belum terjadi. Ini makna asal. Walaupun di sana terkadang fi'il amar digunakan untuk menunjukkan makna istimrar yaitu diinginkan agar terus-menerus. Maksudnya dia sudah melakukannya tapi diberi perintah lagi agar terus-menerus dalam perbuatan tersebut. Misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Ya ayuhan nabi yuttaqillah Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah ketika Allah merintahkan Nabi ini untuk bertakwa, Nabi belum bertakwa? Tentunya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertakwa dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di sini yaitu perintah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus menetapi ketakwaan. Ya sehingga ya seorang misalnya ketika diberi nasihat oleh saudaranya, "Ya akhi, ittaqillah." Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Bukan maksudnya kemudian celaan. Oh, berarti saya ini tidak bertakwa. Marah. Tidak demikian. Ya. Dan sebaik-baik wasiat, sebaik-baik nasihat adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk orang-orang sebelum kita. Ya, sejak zaman dulu terlebih lagi kepada kita semua umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis kata yang ketiga apa ya Usama? Huruf. Huruf yang dimaksud di sini huruf apa? Huruf ma'ani. Tayyib huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Sedangkan pengertian huruf itu sendiri apa? Kurban. Taib. Suatu kata yang menunjukkan makna tapi tidak dengan sendirinya. Dia bisa menunjukkan makna ketika bergabung dengan kata yang lain. Taib inilah huruf. Seperti kata lam Lam tidak jelas maknanya kecuali ketika bergabung dengan kata yang lain. Misalnya lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Ini baru jelas. Ada Adapun kata lam gitu saja tidak mempunyai makna. Baik. Ini tiga ikhwani ya. Tiga kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab pembahasannya tidak keluar dari tiga perkara ini. Maka kalian hendaknya betul-betul memahami sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya. Tayyib tidak keluar dari pembahasan isim, fiil atau huruf. Oleh karena itulah pembahasan berikutnya sebelum kita membahas tentang i'rab dan sebagainya Pengarang di sini menjelaskan tentang tanda-tanda dari masing-masing ketiga kata tersebut. Dimulai dari tanda-tanda isim. Dan perlu diketahui pembahasan nahwu ikhwani fillah berbeda dengan pembahasan sorof. Pembahasan nahwu sebagaimana dulu telah dijelaskan di awal pelajaran ini nahwu hanya membahas keadaan akhir suatu kata. Tayyib maka inilah fokus pembahasan nah. Sedangkan sorof dia membahas tentang bagaimana suatu kata bisa berubah-ubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga dia membahas keadaan awal kata dan pertengahan kata. Taib ini tugasnya ilmu sorof. Taib ketika membahas isim dalam ilmu nahwu yang dibahas hanyalah akhirnya saja. Adapun sorof membahas isim ya membahas isim dari jenis-jenis ya isim itu apa saja kemudian bagaimana membuat isim-isim tadi ya, dari berbagai kata-kata bagaimana bagaimana memecah suatu fiil kemudian diambil darinya isim dan seterusnya ini pembahasan ilmu sorof kita mulai qala al-muallif rahimahullah taala alamatul ismi tanda-tanda isim qala al-musannif fal ismu yu'rafu bil khaddi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khaddi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta Tayyib Setelah kita ketahui kata ada tiga. Sekarang kita butuh mengetahui isim itu tandanya apa saja. Pengarang menyebutkan al-ismu yu'rafu bil khafdi. Ini tanda yang pertama. Al-khafd. Ya, al-khafd ini maknanya ikhwanihillah yaitu ibarat dari suatu kasrah. Ya, makna khafd yaitu ibarat dari suatu kasrah yang terjadi karena sebab amil. Bukan kasroh yang asli. Tapi kasroh yang terjadi karena sebab amil. Inilah yang dimaksud dengan khafat yang merupakan tanda isim. Ya. Kemudian tanwin. Kita semua tahu tanwin. Ya, yang sudah pernah belajar ikra kiroati atau yang lainnya tahu tanwin itu apa yaitu ibarat dari ya dua fathah atau dua kasrah atau dua doma ini pengertian yang mudah saja pengertian yang mudah saja yang nanti pada kita yang lebih tinggi dari kitab kita ini Alhamdulillah akan kita dapati pengertian yang lain yang pada kekannya sama yaitu tanwin ya seperti ini kita semua paham tanwin ya seperti ini. Yang merupakan suara dari non yang disukun. Ya. Misalnya Zaidun Zaidun dal ya dengan harokat dhammah kemudian ada suara nun dun. Ya, inilah ya harokat inilah yang disebut dengan tanwin. Tayyib. Seakan-akan seperti ini penulisannya, zai eh, pembacaannya seperti zaitun ada nunnya. Zaitun yang atas ya. Penulisan tanpa nun tapi dengan tanwin. Suaranya sama dengan zaitun yang bawah dengan nun. Oleh karena itulah tanwin merupakan suara dari nun yang disukun yang ketika penulisan itu tidak dituliskan ya, tapi ada ketika diucapkan inilah tanwin. Kemudian tanda yang ketiga bila khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam dengan masuknya al. Al Kapan saja dia masuk pada suatu kata, maka mesti kata yang dimasukinya adalah isim. Dan al ini ya al ini dengan tanwin ini selama-lamanya tidak akan bisa bersatu. Ingat-ingat. Kalau kalian membaca dalam suatu kitab kok ada al kalian tanwin, maka ini keliru. Taib. Karena al dengan tanwin tidak boleh bersatu selama-lamanya. Taib. Dan kedua-duanya termasuk tanda isim. Dan nanti insya Allah Ta'ala pada kitab-kitab berikutnya hal ini akan kita ketahui banyak macamnya Banyak macamnya Baik Kemudian tanda yang keempat Tanda yang keempat Wahurufun kosam wa huruful khafdi. Taib. Maksudnya huruf khafat. Di sini al-khafat ikhwanillah dan di sini huruful khafat. Bedakan. Tanda yang pertama al-khafat yaitu ibarat dari kasroh. Ya, ini kasroh yang terjadi karena amil tapi tidak mengharuskan alil ini berupa huruf khafat. Oleh karena itu ada ditegaskan lagi bahwasanya tanda isim diantaranya adalah masuknya huruf khafat atau yang dikenal dengan huruf jar. Dan dari istilah khafat dan jar ini kita ketahui bahwasanya pengarang yaitu siapa? Pengarang mutam, eh, pengarang jurumiyah Namanya siapa? Hah? Hah? Siapa? Muhammad ibn Muhammad ibnu Dawud asan Haji Tayyib dikenal dengan Ibnu Ajurum. Dia menggunakan kata khafat karena dia madhabnya ikhwani fillah di antara madhab dalam ilmu nahwu yaitu madhab kufiyun. Ya madhab kufiyin karena memang dalam ilmu nahu, di sana ada dua madhab besar ya dua madhab besar yang banyak berselisih yaitu madhab basriyin dan kufiyin ya al basriyin dan al kufiyin dan pengarang Jurumiyah dia lebih condong kepada madhab kufi. Di antara buktinya dia menggunakan istilah al-khafat. Karena al-khafat memang istilah yang digunakan oleh orang-orang Kufah. Tapi huruf khafat nanti akan disebutkan oleh pengarang. Yaitu huruf kapan saja dia masuk kepada suatu kata menjadikan dia ya dihukumi isim Kemudian huruf kosam, masuknya huruf kosam. Huruf kosam yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Jadi ada berapa semuanya dari tanda-tanda yang disebutkan oleh pengarang? Ini dulu ikhwanifillah yang kalian pegang. Karena di sana dalam kitab yang lebih tinggi tentunya ada sesuatu yang lain yang sebenarnya lebih inti ya lebih jelas dan tegas untuk menunjukkan suatu kata itu isim. Tapi kita akhirkan saja ya. Yang jelas kalian bisa memahami apa yang disebutkan oleh pengarang Jurumiyah di sini. Bahwasanya isim bisa dibedakan dari dua temannya. Dua temannya ini maksudnya siapa? Fi'il dan huruf. Karena cuma ada tiga. Kita bisa mengenali isim itu bagaimana? Yaitu dengan lima tanda ini. Salah satu saja ikhwanifillah ada pada suatu kata maka kita hukumi dia itu isim. Kenapa kita penting untuk mengetahui sesuatu isim atau bukan? Ini nanti akan kita ketahui ya arti penting dari perkara tersebut ketika kita semakin lama mempelajari ilmu nahu. Penting mempelajari ini apakah isim, ini fiil ataukah huruf. Ya. Contoh yang mudah saja ikhwanifillah karena masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Isim menunjukkan benda, fiil menunjukkan suatu pekerjaan, keperbuatan dan huruf ya menunjukkan untuk sesuatu yang dia masuki. Ya, menunjukkan makna tapi setelah dia masuk pada kata yang lain. Taib, ini ringkasan dari apa yang disebutkan oleh pemilik matan. Kita baca syarah yang disebutkan oleh musannif. Qala asy-syarh lama faragha al-musannifu min dhikri aqsamil kalam syara'a fi bayani alamati kulli ismin. Setelah pengarang selesai dari menyebutkan bagian-bagian penyusun kalam, beliau memulai menjelaskan tentang tanda-tanda dari masing-masing bagian tersebut. Pada bil ismi. Maka beliau mengawali dengan isim wa dzakara lahu arba'a alamatin dan beliau menyebutkan untuk isim ini empat alamat. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha ismun. Apabila engkau mendapati satu saja dari keempat tanda tersebut pada suatu kata atau engkau tidak melihatnya tapi engkau mengetahui bahwasanya kata itu bisa menerima. Jadi terkadang ikhwanifillah kata tidak kita dapati. Ya ada empat empat macam tanda yang disebutkan di sini. Tapi kita tahu dia itu bisa menerima tanda-tanda tersebut. Maka araf ta'anha ismun. Engkau telah mengetahui bahwasanya itu adalah isim. Yang jelas dia ada padanya salah satu dari empat tanda tersebut atau seandainya tidak ada tapi kita tahu kata itu bisa menerima tanda-tanda tersebut maka kita hukumi isim. Apa empat tanda-tanda itu? Ihdaha yang pertama al-khafdu. Wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amil. Yaitu ibarat dari suatu kasrah yang dihasilkan oleh amil. Amil ikhwanifillah yaitu sesuatu yang menyebabkan keadaan-keadaan akhir suatu kata berubah-ubah. Ini makna secara ringkasnya. Amil apa? Yaitu sesuatu yang mengakibatkan akhir-akhir suatu kata berubah-ubah. Ini namanya amil. Kita nanti akan bertemu banyak dengan kata ini. Maka dipahami makna amil sehingga saya tidak perlu lagi menyebutkan maknanya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, al-khafat adalah kasrah yang terjadi karena apa? Karena hasil perbuatan amil ini. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Fakullun min ismi wallahi warrahmani warrahimi asma. Maka ya semuanya dari kata ismi kemudian Allah kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah isim-isim. Apa tandanya kita katakan isim? Liwujudil kasrati fi akhiriha. Dikarenakan adanya kasrah pada akhir dari kata-kata tersebut. Ini yang menjadi titik sorot. Walaupun sebenarnya ada tanda lain, misalnya kalau nanti kita telah masuk pada al, kita tahu di situ ada al, alif dan lam di Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Allah. Taib. Atsaniyatu tanda yang kedua at-tanwin. Wahyu huwa ibaratun an dhammataini aw fathataini aw kasratain. Tanwin adalah suatu ibarat dari dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Ini pengertian yang mudah. Apa Ahmad? Tanwin itu apa? Ibarat dari dua domah atau dua fathah atau dua kasroh. Atau tadi telah kita berikan pengertian yang lebih rinci lagi apa itu Wildan? Hah? Apa yang memperhatikan tadi? non sukun ya yang ada di akhir suatu kalimat yang tidak nampak dalam penulisan tapi ada dalam pengucapan. Taib. Inilah tanwin ini cuma sekedar pengertian, tapi yang jelas kita mengetahui tanwin itu apa, ikhwani Ya, maka mudahnya di sini pengarang menggunakan pengertian untuk pemula. Ya, tanwin ya dua kasroh atau dua fathah atau dua dhammah. Ini tanwin namanya. Nahu qawlihi ta'ala wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah Fakullun min wujuh kata wujuhun kemudian yauma idzin wa khashi'atun wa 'amilatun wa nasibatun wa naran wa hamiyatan wa 'ainin wa aniyatin asma semua ini adalah isim-isim. Apa tandanya? Liwujudit tanwini fi akhiriha. Karena adanya tanwin pada akhir kata tersebut. Tayyib. satu. Tanda yang ketiga. Dukhulul alifi wal lam. Masuknya alif dan lam. Wa yu'abdaru anhuma bi al. Dan ini lebih mudah ya bella yaitu tanda isim adalah adanya al pada awal dari kata tersebut. Contohnya nahmu qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Maknanya bukan pembahasan kita di sini afanillah. Tapi insyaallah taala kita semua telah mengetahui makna dari contoh-contoh yang disebutkan tadi. Dan ini salah satu keunggulan syarah yang dikarang oleh saudara kita Abi Anas. Tayyib karena beliau memberikan contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung padanya faidah akidah juga faidah-faidah adab. Fakullun minar rahmani wal arshi ismani lidukhuli al alaihima. Maka semuanya dari kata ar-Rahman dan al-Arsh itu adalah isim ya. Ar-Rahman dan Arsh adalah dua isim. Apa alasannya? Lidukhuri al alayhima Karena masuknya al pada kedua kata tersebut. Baik. Barakallahu fiikum. Ini tiga dari empat tanda yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala diingat-ingat dan pembelajaran ini mudah ikhwanifillah tinggal kita mengingat-ingat saja dan berusaha untuk menerapkannya ketika kita melihat ada suatu kata dicari apa apakah ada tanda-tanda di antara tanda-tanda yang disebutkan di sini oh berarti kita hukumi isim kalau ada kalau tidak kita sekarang tawakuf dulu karena belum mempelajari tanda-tanda fiil ataupun huruf.